Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa rahimakumullah eh, InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita risalah Syekh Abdullah Amin Asyaqawi itu as-sa'adah wa kebahagiaan dan sebab-sebab untuk wujudkan kebahagiaan. Seperti yang telah kita uh, sampaikan kemarin bahwa kebahagiaan perkara yang paling dicari oleh manusia. Tapi ada orang mereka salah menempuh jalan kebahagiaan, ada sehingga tidak memperoleh kebahagiaan hakiki. Ada orang mereka telah menempuh jalan yang mengantarkan dia betul-betul bisa meraih kebahagiaan hakiki. Adapun di antara sebab-sebab meraih kebahagiaan, sebagaimana beliau menukilkan perkataan Syekh Asadi, yang pertama adalah al-imanu billah wal amal saleh, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh yang uh, beliau nukilkan firman Allah Ta'ala, Man amila salihan min dakarin au untha, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan taibatan. Barang siapa dia beramal saleh, baik kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, maka akan kami hidupkan, benar-benar akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Allah akan berikan kehidupan-kehidupan yang baik. Hayatun tayyibatun. Kata Ibn Abbas, al-hayatu tayyibah. Hiya al-hayatu sa'idah. Di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Ini kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah Itmi'nanul qalbi wangsaroh sadri. Hatinya tenang, dadanya yani lapang. Itu di dunianya. Allah akan berikan kebahagiaan, kelapangan, yani dada, ketenangan hati yang merupakan sumber kebahagiaan. Karena kebahagiaan tanpa adanya kelapangan dada, ketenangan hati, nggak ada kebahagiaan. Walaupun dia berlimpah ruah harta, berlimpah ruah eh, eh segala fasilitas kehidupan dunia, jabatannya tinggi, terkenal, itu bukan faktor utama yang membuat orang bahagia. Karena kebahagiaan letaknya di hati. Itu semuanya sekedar faktor-faktor luar yang menyempurnakan kebahagiaan tapi bukan sumber kebahagiaan. Adapun di akhirat wala nahum ajrahum bi ahsan yamalun benar-benar akan kami balas mereka dengan pembalasan yang baik. Benar-benar akan kami balas mereka dengan pembalasan yang ini baik amal mereka akan Allah berikan ya, balasan yang lebih baik, berlipat-lipat. Allah lipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak ini terhingga. Kemudian <clears throat> beliau mengatakan wa hadhihi sa'adah syu'urun yadha'uhu Allah fi qulubi ibadi salihin wa in kanu fi dhik dunya. Kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu adalah perasaan yang diletakkan Allah atau diunjamkan oleh Allah di hati seorang hamba. Di hatinya hamba Allah yang saleh. Wa in kanu fi dzikri dunya sekalipun secara dunia itu terlihat uh, sempit secara ekonomi kelihatan sempit. Tapi hatinya betul-betul merasakan kelapangan dada, ketenangan hati sehingga betul-betul dia merasakan kebahagiaan. Qala al Qayyim rahimahullah taala Lalu beliau nukilkan perkataan al Ibn al Qayyim yang menceritakan sosok orang yang betul-betul mereka memiliki kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Yaitu gurunya sendiri. Wawaya wa an syaikhihi Ibni Taimiyah rahimahullah taala. Yang diceritakan beliau adalah cerita tentang syekhnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di mana <clears throat> beliau mengatakan wa ma kana fihi min sijni sekalipun Syekhul Islam itu sedang berada dalam tekanan sempitnya penjara beliau <clears throat> sedang berada dalam tekanan sempitnya penjara illa anau kana min asrahin sadran wa atiyabihim aishan wa an'amihim qalban tapi Masya Allah orang yang sedang berada dalam sempitnya penjara tertekan mestinya tapi beliau adalah orang yang dadanya itu paling lapang kehidupannya itu paling baik hatinya paling merasa nyaman nikmat itu yang dirasakan oleh Yusuf alaihissalam bersama dengan beliau di penjara. Taluhu natratu na'im ala wajihi. Keindahan dan kesenangan itu terpancar dalam wajahnya. Wakuna, oh, wakuna idha dhaqat binal ardu dan kami murid-muridnya sallallahu alaihi wasallam itu <clears throat> ketika merasakan dunia itu terasa sempit. Wastadda binal karbu. Dan kesusahan itu begitu memuncak. Atainahu, kami pun kemudian mendatangi Syekhul Islam. Mendatangi guru kami. Orang sekelas Ibnu Qayyim dan murid-muridnya itu bisa mengalami sesak dada. Karena permasalahan orang yang berbeda-beda sesuai dengan kadar, yakni imannya semakin imannya itu tebal, ujiannya semakin besar. Terkadang juga mengalami kesempitan-kesempitan dada walaupun sekelas al-allamah, orang alimnya, alimnya alim, Syekhul Islam, uh, al-imam ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, Fama huwa illa an nasma'a kalamahu wa narahu hatta yang qaliba dzalika quwwatan wa thabatan wa tuma'ninatan. Dan Tidaklah kami mendengar perkataan beliau, tidaklah kami <clears throat> yaitu mendengar perkataan beliau, melihat wajahnya yang mulia, maka semua kesusahan sebelumnya itu berubah menjadi kuatan, wasabatan, watumakninatan, berubah menjadi kekuatan, keteguhan, dan ketenangan. Sehingga apa yang tadinya terasa sempit dadanya, sumpek, ya, terasa gelap, itu menjadi lapang, longgar, terang. Wa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'i. Maha suci Allah, kata beliau, kata Al-Imam Nuqayyim, yang telah memperlihatkan kepada hambanya itu surganya sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebelum bertemu dengan ini surga Allah Ta'ala. Sebelum dia bertemu dengan Allah, wafatahalahum abu lahum amal. Sebelum dia bertemu dengan ini Allah SWT, Allah telah membukakan bagi mereka pintu-pintunya di dunia ini sebagai ladang untuk beramal, tempat untuk beramal. Di daru amal, di tempat kerja, tempat kita beramal di sekarang ini, maka Allah telah bukakan pintu-pintu surga kehidupan. Sehingga merasakan hatinya nyaman, dadanya lapang, merasakan kelesatan-kelesatan sebagai ya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahum min tibiha wariqiha mastafraqa quwahum li talabiha wal musabaqati ilaiha. Maka dia datang kepada datang kepada mereka keindahan dan bau-bau yang wangi. Ini mastafrahakuwahum litolabiha. Sesuai dengan kekuatan mereka mengarah untuk mendapatkannya. Wal musabaqati ilaiha dan berlomba-lomba untuk mencarinya. Ini <clears throat> surga yang didapatkan di dunia sekarang ini wanginya, indahnya, itu sesuai dengan kekuatan dia untuk berusaha untuk mendapatkannya. Orang yang mereka paling sempurna usahanya untuk mendapatkan jannah atau dunia, Allah akan berikan jannah surga yang uh, sempurna. Di surga di dunia itu ada surga yang jelas. Dan orang yang mereka paling sempurna mencarinya, dia akan mendapatkan yang paling sempurna, yaitu surga dunianya. Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna fid dunya jannatan, inna fid dunya la jannah. Sesungguhnya di, surga itu betul-betul ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. <clears throat> Barang siapa tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga, yakni akhirat. Surga dunia apa sih? Surga dunia adalah kenyamanan hati, kona'ah. Kerinduan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surga dunia. Sehingga dengan itu kedekatan dia kepada Allah, kenyamanan dia dalam mentaati Allah, maka betul-betul dia merasakan indahnya kehidupan. Dia merasakan <clears throat> itu indahnya kehidupan. Wa qala aydan inda maqilalah. Dan juga beliau mengatakan pada saat ditanya, "Inna inna sultan qad amara binafika ila Qubrus au qatlika au sijnika sesungguhnya penguasa sesungguhnya penguasa telah memerintahkan agar engkau diasingkan, agar mengasingkanmu ke Kubrus atau bahkan au qatlik atau bahkan membunuhmu. Au sijenik atau memenjarakanmu. Apa tanggapan Sokhalis Salam ketika mendapatkan atau mendengar bahwasanya penguasa ingin mengasingkan atau membunuhkan atau memenjarakannya? Kata Sokhalis Salam, Wallahi inna bi minal farahi sururi ma law qusima ala ahli syam lawasi'ahum. Allah Akbar. Demi Allah, sesungguhnya aku menikmati kesenangan Aku sangat merasakan al-farah was-surur. Aku sangat merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Yang jika kebahagiaanku itu dibagi kepada penduduk Syam, akan mencukupinya. Luar biasa. Kebahagiaan yang beliau rasakan, ini berlipat-lipat. Saatnya itu dibagi kepada penduduk Syam, itu akan dirasakan oleh mereka. Itu menunjukkan tentang besarnya kebahagiaan yang beliau rasakan. Wallahi inni khonami. Demi Allah, aku ini seperti seekor kambing. La tanamu illa ala sufin innufitu. Aku tidaklah tidur kecuali di atas wal. Tidurnya di atas wal kayak kambing. Tidur di atas wal. Innufitu illa kubrus da'autu ahlaha ilal islam. Kalau sampai aku diasingkan ke Kubrus, maka aku ke sana berdakwah menyeru eh, penduduk-penduduknya kepada Islam. Masya Allah. Diasingkan ke Kubrus, ya saya dakwah di sana. Menyeru manusia untuk kemanusiaan, menyeru manusia masuk ke dalam Islam. Sehingga semuanya kenyamanan. Semuanya kenyamanan. Dia, beliau yang menyatakan dia seperti seekor kambing, tidurnya di atas wool. Kalau dia diasingkan ke Kubrus, dia akan dakwah di sana, mengajak penduduk Kubrus untuk masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana merasakan surga dunia yang sangat luar biasa. Wa yaqulu ahadus salaf, berkata seorang salaf, innahu lata bi awqatun akul. Sesungguhnya berlalu waktu-waktu bagiku. Ada sebuah waktu yang aku lalui, yang aku bisa ungkapkan dengan kalimat ingkana ahlul jannati fi misli hada innahum lafi aishin tayyib. Seandainya penduduk surga itu merasakan seperti yang sekarang aku rasakan ini, benar-benar berada dalam kehidupan yang sangat baik. Padahal tentu penduduk surga akan jauh berlipat-lipat apa yang dia rasakan di surga dibandingkan dengan apa yang dirasakan di dunia sekarang ini. Tapi seandainya di surga itu seperti yang dirasakan di dunia sekarang ini yang beliau rasakan, itu sungguh kehidupan yang sangat baik. Wa akhar. Yang lain mengatakan mengungkapkan tentang jana atau dunia. Lawa alimal muluk wa abnal muluk manahnu fihi minan naim lajaladuna alihi bisuyuf. Berkata di antara mereka, seandainya para raja dan anak-anak raja, mereka mengetahui apa yang sedang aku rasakan dalam hati ini, mereka pasti akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Pasti mereka akan merenggutnya dengan pedang-pedang mereka. Ini <clears throat> yaitu eh, ungkapan-ungkapan uh, orang yang hatinya ada keimanan. Ungkapan-ungkapan orang mendekatinya ada keimanan. Betul-betul dengan imannya itu dia akan merasakan kehidupan yang sangat nyaman. Sangat lapang. Hidup ini antara mendapatkan nikmat, tercabut nikmat, tertahan nikmat, antara dia mendapatkan yang menyenangkan dan menyedihkan. Kalau orang itu hatinya tidak ada iman, Dapat nikmat, senang, dan foya-foya. Dapat musibah, sedih, dan putus asa. Tapi beda dengan orang mereka punya iman. Itu yang menyebabkan dia betul-betul iman menjadi modal kebahagiaan. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lau khairun. Sangat menakjubkan, mengherankan kehidupan seorang mukmin. Kenapa? Semua perkaranya itu yaitu baik. nggak ada yang tidak baik. Walai illa lil mu'min dan tidak dirasakan hal seperti itu kecilannya oleh seorang mukmin. Lalu kata beliau, eh, An Nabi kata, katakan, kenapa begitu? In asabat usara'u syakara fakana kharlah, wa in asabat udara sabara fakana kharlah. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kelapangan dada, ketenangan hati. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Wain asabat usara syara sabara. Kalau dia uh, kalau dia mendapatkan ya yaitu kesempitan, kesulitan, maka dia bersabar. Fakana kharan lah, itu baik bagi dia. Maka semuanya menjadi baik bagi dia. Itu yang menjadikan dia kemudian bisa betul-betul merasakan kebahagiaan. Yang kalau dia tidak memiliki iman tidak akan bisa seperti itu. Tanian yang kedua. Min asbabi sa'adati al-imanu biqada'illah wa qadarihi. Fa innal insana idza amana bil qada' wal qadar ahassu bi rahati nafsiyah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah beriman kepada takdir, kodok, dan kodar. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu Taala. Yang manusia itu tidak aman bil kodok, kalau dia beriman kepada kodok ini takdir, beriman kepada kodok dan kodar, ahassu birahati nafsiyah, maka dia akan merasakan ketenangan, yakni jiwa. Wang syiraku sadri bima waqa'ala. Berlapang dada dengan apa yang menimpa dia, Sekalipun perkara itu ingkana mimayakrah. Sekalipun perkara itu tidak dia sukai. Tapi imannya membuat dia bisa berlapang dada. Fakat akhbaran Nabi SAW annal imana bil qadha wal qadar ruknun min arkanil iman asitta. Nabi menghabarkan bahwa iman kepada takdir, qadar dan qadar itu salah satu di antara rukun rukun iman yang enam yang iman kepada takdir itu diantaranya akan mewariskan ini kebahagiaan, mewariskan ketenangan hati. Ruya fil musnad wa sunan an ibni dailami qala diriatkan dalam musnad dan sunan dari ibnu dailami beliau mengatakan ataitu ubay ibn ka'ab aku mendatangi ubay bin ka'ab fakultu fi nafsi syai'un minal qadar faqaddithni bi syai'in la'alla Allahu la'alla Allah yudhibuhu min qalbi Uh, ketika dia mendatangi Ubay bin Kaab, dia mengatakannya, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah takdir. Ceritakan kepadaku, Wai Ubay, suatu hadis dengan harapan Allah Swt akan menghilangkan keraguan itu dari hati di hatiku. La Allah yuthibu min qalbi. Sekiranya Allah akan bisa menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Apa kata Ubi bin Ka'ab? Lau ang fakta misla Uhudin dahaban. Seandainya Anda infak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas. Seandainya Anda infak emas sebesar gunung Uhud. Perlu sekedar tahu, gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 kilo. Sekitar 7 kilo. Lebarnya sekitar 2-3 kilo. Tingginya sekitar 150-an lebih. Itu kalau di, wah, ditonton atau ditimbang beratnya ya tentu adalah nggak tahu berapa ribu ton atau sampai berapa juta ton. Kalau Anda infak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka qabilahullahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima amalmu tersebut sampai engkau iman kepada yakni takdir. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang ditakdirkan Allah menimpa dirimu <clears throat> pasti tidak akan meleset. Kebaikan atau keburukan Allah takdirkan dia mendapatkan kerikmatan tidak akan meleset. Sebagaimana Allah takdirkan dia mendapatkan keburukan tidak akan meleset. Apa yang tidak dijatahkan menimpa kamu, maka tidak akan menimpa kamu. Ini pendidikan takdir yang membuat dia kemudian bisa lapang dadanya kalau ada musibah Allah masyafa'al ini telah ditakdirkan Allah SWT enteng hatinya beda dengan orang mereka tidak punya pelarian maka orang mengelola emosi atau mengobati orang mereka emosional itu eh, di antaranya pelariannya ada ada pelariannya <clears throat> sehingga tersalurkan dan kemudian marahnya itu ini hilang lenyap walau mita ala ghairi hada lakunta min ahlinar. kalau anda matinya tidak di atas keyakinan pada takdir ini, maka Anda termasuk ahlun nar. Qala itu Abdullah ibn Mas'ud, aku pun datang pada Abdullah ini bin Mas'ud, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, dan aku datangi pula pulau bin al-Yaman, Zaid bin Thabit, fakulluhum haddathani bimisli dhalika an salam, maka semua mereka yang aku tanya itu mereka memiliki jawaban yang sama apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini takdir. Warawa al-Imam Ahmad fi musnadi min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma riwayat Imam Ahmad dan musnadnya dari hadis Ibn Abbas di mana Nabi bersabda Ida sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta ta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda beristianah, beristianahlah kepada Allah SWT. Pelajaran tauhid untuk benar-benar hanya bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam dan ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata law istama'u ala yang fa'uka lam yang fa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya umat ini berkumpul dalam rangka untuk menginfakkan untuk mendatangkan manfaat kepada kamu Manusia sedunia berkumpul untuk mendatangkan manfaat untuk kamu. Lam yang fauka, Anda tidak akan mendapatkan manfaat illa syai'in qad kataballahu lak kecuali yang telah ditakdirkan Allah menimpa Anda. Anda dapatkan. Ini adalah takdir. Iman pada takdir. Dan itu akan mewariskan ketenangan, ketetaman, kenyamanan di dalam kehidupan dia. Walau bisatama'u ala yadurruka lam yadurruka ila bisya'in qad kataballahu alik. Sebaliknya, seandainya Allah SWT, eh, seandainya manusia berkumpul dari sepenuh dari penjuru dunia untuk menimbulkan madarat kepada engkau, maka madarat itu tidak akan bisa menimpamu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada engkau. Rufiatil aklam telah diangkat pena-pena, wajah fatih telah kering tinta-tinta, hingga sudah tidak ada lagi uh, ini sudah cukup dengan apa yang telah Allah takdirkan di lohil Mahfud tentang kehidupan para makhluk. Kalau Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan asbahtu wa mali suru sururun illa fi mawadhi'il qadha wal qadar. Umar mengatakan, ini asbahtu aku memasuki waktu pagi. Wa mali sururun dan aku tutup ini tidak melihat hakikat kebahagiaan. Tidak ada hakikat kebahagiaan aku rasakan. Illa fi mawadhi'il qadar qadar kecuali yakni apabila dirinya itu betul-betul bersama dengan qadar dan qadar Allah. Dia meyakini tentang qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah ibnu Utaibah ibnu Utbah berkata Abdullah bin Utbah wasbir alal qadar al-mahtum wal ardabi. Bersabarlah Anda terhadap takdir yang telah ditetapkan. Ini wardabih. Dan ridhalah Anda. Ridhalah Anda terhadap takdir yang ditetapkan. Sabar dan ridha. Itu kunci dia akan mendapatkan ini hakikat kebahagiaan. Wa in atharaka bima la tastahi al-qadar. Walaupun <clears throat> datang takdir yang tidak kamu inginkan Wa in ataka bima la al-qadar. Walaupun datang pada Anda takdir yang tidak Anda inginkan. Bukan Anda, <laughs> bukan yang Anda inginkan. Wa in ataka bima la tastai al-qadar fama saffan limri'in yasu yusarru bihi ila sayat ba'u yauman wasfahu ah, kadar. Karena tidaklah seorang itu dia hidup bersih, fama sofa limriin aishun. Tidaklah seorang itu dia hidup bersih, suruh yusarru bihi, yang dibuatnya itu dia senang dengan perkara itu, illa sayat ba'u yauman sofwahu kadaru. Tidaklah seorang itu dia <clears throat> ini hidup dengan bersih, menyenangkan, kecuali akan ada kekeruan yang mengikutinya. Anda kehidupan seperti itu. Intinya antara nikmat dan cobaan Allah Subhanahu taala tinggal orang kemudian bagaimana sikapinya itu. Ini adalah uh, apa yang beliau bawakan. Jadi amal saleh, berbuat yang baik di atas dasar keimanan itu tadi, maka betul dia akan merasakan kelezatan, kelapangan ini dada. Dia akan merasakan itu keluasan hati dengan demikian akan bisa betul-betul merasakan yaitu kelapangan induk dada. Uh, kita cukupkan ini dulu, dua ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pesakan yang datang. Bismillah, bismillah. Ini pembahasan poin-poin pada berikutnya. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.